Di pagi hari ini seperti biasanya kita akan melanjutkan bacaan kitab Mufidul Mustafid fi Kufri Tarik Tauhid. Pada pelajaran yang lalu kita telah mengambil penjelasan dari penulis tentang orang-orang yang mereka mengakui bahwa la ilaha illallah itu hak dan bahwasanya kesyirikan adalah batil dan telah mengucapkan dua kalimat syahadat namun mereka tidak mau mengamalkannya. Apakah disebabkan karena faktor benci kepadanya atau tidak mencintainya? Kata Syekh seperti kondisi orang-orang munafik yang ada di tengah-tengah kita. Atau disebabkan karena melebihkan kehidupan dunia. Sehingga dia meninggalkan al-Islam, tidak mau mengamalkan al-Islam karena alasan-alasan tadi. Bahwa orang tersebut tidak digolongkan ke dalam golongan kaum muslimin. Iya bahwa mereka dikatakan muslimun namun mereka keluar lagi darinya. Nah, <clears throat> dan beliau berdalil dengan kisahnya Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat dari ayat yang ke-106 sampai ke-107 dari surat An-Nahl hanya memberikan pengecualian untuk orang yang melakukan kekufuran bahwa dia tidak kafir jika dia melakukan kekufuran itu karena sebab dipaksa dan hatinya tenang di atas keimanan. Dimana hal ini menunjukkan kalau ada orang mengerjakan kekafiran disebabkan karena tidak mencintai al-Islam. Disebabkan karena melebihkan dunia bahwa orang tersebut kafir. Batal Islamnya. Bahwasanya kondisi dia melebihkan kecintaannya terhadap dunia itu bukan penghalang sama sekali akan jatuhnya hukum kafir kepada orang tersebut. Ini hukumnya. Dan itu dalilnya dari ayat Al-Qur'an. Kemudian beliau menganalogikan tentang kondisi yang beliau hadapi dari penduduk al huraimila Itu orang-orang yang membela dakwahnya Sulaiman, yang musuhi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Di mana orang-orang dari penduduk Huraimila ini bukan hanya meninggalkan din, namun bahkan mereka terang-terangan menyerang agama. Menjadikan agama al-Islam sebagai sasaran tembak. Kemudian memusuhi ahli tauhid. Kemudian menganggap bahwa ajaran mayoritas yaitu peribadatan kepada selain Allah dengan alasan tawassul bahwa itulah yang hak dan mengerjakan berbagai macam bentuk kemurtadan-kemurtadan lainnya. Yang beliau inginkan kalau orang yang meninggalkan agama <clears throat> dan dia mengetahui bahwa Islamlah yang hak, namun dia tidak mau mengamalkannya. Disebabkan karena faktor-faktor tadi yang diantaranya adalah melebihkan kehidupan dunia, bahwa orang tersebut kafir. Maka bagaimana lagi jadinya dengan orang yang justru menjadikan Islam sebagai sasaran tembak. Ini satu. Kemudian yang kedua, menganggap justru yang berada di atas kebenaran adalah ajaran mayoritas, bukan ajaran tauhid. Kalau yang pertama dianggap kafir, maka yang kedua lebih kafir lagi keadaan. Kira-kira begitu. <clears throat> Kemudian beliau menyinggung dalil yang lain yaitu tentang kisah orang-orang yang menolak membayar zakat. Yang terjadi di zaman as-sahabah, di masa kepemimpinan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Di mana pada hakikatnya mereka ini ada dua kelompok. Yang pertama adalah orang yang menolak kewajiban zakat. Dan yang kedua, orang-orang yang menolak untuk membayarnya. Bahwa para sahabat setelah sebelumnya khilaf setelah sebelumnya terjadi perdebatan. Karena Abu Bakar As-Siddiq sejak semula sudah menganggap bahwa mereka itu adalah aluridah. Bahwa mereka harus diperangi. Di mana sahabat lainnya seperti Umar menganggap bahwa tidak boleh memenangi orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Namun di situ Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kokoh. Ya, bahkan beliau mengucapkan ucapan yang terkenal. Di mana beliau mengatakan lau mana'uni inaqan kanu yu'addunahu atau yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Kalau saja mereka tidak mau mengeluarkan inak <clears throat> yaitu anak unta atau unta betina yang dahulu mereka serahkan ya, sebagai zakat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namun di zamanku tidak mau mereka serahkan tentulah aku akan perangi mereka karena mereka tidak mau membayarkannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq kokoh sehingga akhirnya para sahabat yang lainnya pun mengikuti pendapat Abu Bakar As-Siddiq dan mereka pun akhirnya sepakat setelah sebelumnya bah berselisih. Bahwa orang-orang yang menolak membayar zakat ya, berlepas kepada apa motivasinya. karena tidak mengakui wajibnya atau karena bakhil, karena pelit saja, bahwa semua diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Bahwa mereka tidak dibeda-bedakan. Bahwa mereka diperangi oleh para sahabat seluruhnya Dan ini pada hakikatnya merupakan dalil yang paling kuat sebagaimana yang ditegaskan oleh beliau pada keterangan yang berikutnya nanti. Insya Allah kita baca. Maksud dari urayan ini adalah bahwa orang yang menolak membayar zakat. Sedangkan zakat adalah rukun Islam yang keberapa? Yang ketiga. Artinya mereka meninggalkan salah satu dari rukun. Al-Islam yaitu az-zakat. Bahwa para sahabat memerangi mereka. Dan sepakat melebeli mereka sebagai ahlu riddah. Orang-orang yang yang murtad. Maka bagaimana lagi kalau yang ditinggalkan adalah la ilaha illallah. nggak boleh ada perselisihan di sini Tidak boleh di situ ada per perdebatan. Nah, <clears throat> kita akan baca keterangan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah pada ucapannya waqala Abu Abbas aidan dan berkata juga Abu Abbas yaitu Ibn Taymiyyah fil kalami ala kufri mani zakat seputar pembahasan tentang kafirnya orang yang menolak membayar zakat kata Abu Abbas itu Ibn Taymiyyah was sahabatu lam yaqulu para sahabat tidak ada yang mengatakan hal anta muqirun biwujubiha au jahidun laha Para sahabat nggak lagi nanya kepada orang yang menolak membayar zakat. Apakah kamu mengakui kewajibannya atau menolaknya? Menolak kewajibannya. Atau kamu cuma bakhil saja? Sahabat nggak lagi nanya kepada orang yang menolak membayar zakat. Hada lam yu'ad alin khulafa' was sahabah ridwanullahi 'alaihim. Yang seperti ini nggak nggak didapati. Lam yu'ad. Ya dari para khulafaur rasyidun dan para sahabat seluruhnya. Bal qala As-Siddiq li Umar, bahkan berkata As-Siddiq, yaitu siapa? Abu Bakar kepada Umar radhiyallahu anhuma. Wallahi law mana'uni inaqan. Sungguh demi Allah jikalau mereka menolak untuk mengeluarkan inaq, unta. Yang dahulu mereka bayarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sekarang mereka tidak mau membayarkannya kepada saya laqataltuhum ala maniha. Pastilah aku akan perangi mereka karena mereka menolak untuk membayarkannya. Kata Abu Abbas, fajr al-mubih lil qital mujarradul manii la jahdul wujud Maka dijadikan di sini ya lampu hijau. Ya, untuk bolehnya mereka diperangi hanya sebatas mereka menolak membayarnya, bukan karena mereka menolak kewajiban dengan menolak membayarnya sudah ada lampu hijau untuk memerangi mereka ya itu memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat namun kalau kita di sini itu kewajiban siapa ulatul umur ya ini yang harus terus-terus ditekankan nah biar jangan sampai ya kitab-kitab alaimah dakwah itu dituduh sebagai kitab-kitab ya, yang mendukung aksi-aksi terorisme. Ya. Jangan dengan kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya Al-Quran saja ya, bisa dipakai ya sebagai apa? Sebagai dalil, sebagai modus, ya untuk apa? Untuk aksi-aksi terorisme, ya seperti itu karena ahlul batil, ahlul bidah, ya untuk agar mereka bisa memasarkan kebid'ahannya pasti mereka akan campur kebatilan itu dengan al-haq. Ya, karena kalau isinya cuma batil doang, ya, orang tahu akan ya, kebusukannya. Namun ketika dia bercampur dengan al-haq, maka disitulah terjadi labis terjadi kesamaran. Ya, dukun aja, ya rajahnya ada bahasa Arabnya, seperti itu. Ya. Namun juga jangan seperti sebagian orang ya, yang salah dalam menyikapi. Ketika mereka dapati para para ya khawarij, orang-orang yang melakukan aksi bom teror berdalih dengan perkataan-perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, terus kita jadi nggak mempelajarinya. Apa iya ketika mereka berdalil dengan Al-Qur'an kita jadi nggak baca Qur'an? Enggak kan? Seperti itu. Ya, mereka berdalil dengan kitabnya Syekh Syekhul Islam Ibnu Eh kita jadi nggak baca juga kitabnya Syekhul Islam. Padahal mereka bukan hanya berdalil dengan kitabnya Syekhul Islam saja, tapi juga berdalil dengan Al-Qur'an, berdalil dengan hadis. Begitu, begitu bukan? Ya. Terus kita jadi nggak baca Al-Qur'an, jadi nggak baca hadis. Dan ajaibnya sebagian kita yang kelewatan dalam Bab ini justru menjauhkan kaum muslimin dari kutubnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya berdiri satu barisan dengan orang-orang liberal. Ya, cuman liberal itu terang-terangan menuduh kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekhul Islam sebagai sumber takfir dan teror. Kalau ini masih malu-malu. Nah, <clears throat> sehingga mereka cuman pakai yang menurut mereka aman. Ya, so salasa gitu kan kitab tauhid namun ketika mereka bahas kitab-kitab yang melebeli pelaku kesyirikan dengan musyrikin seperti misalnya satu syubhat itu udah berkurang tuh kajiannya ya udah berkurang di mana-mana kajian tentang kasus syubhat Hingga sampai-sampai ada orang yang ngeluh ya Ustaz kok yang baca kitab Mufidul Mustafid cuman dari kalangan sono dari kalangan siapa Roboknya aman. Boleh nggak baca kitabnya aman? Bilang nggak boleh, jangan. Dia punya penafsiran yang keliru tentang masalah ini. Ya. Nah kalau kita ngelarang kita juga jangan sampai nggak menjelaskan dong. Ya. Kita berikan ruang ya eh, penuhi dahaga mereka dengan kita menjelaskan kitab ulama kita dengan versi para ya ulama ahlus sunnah Ya, namun kalau kita ya plot mereka untuk tidak membaca kitab Mufidul Mustafid misalnya atau ya, kitab <clears throat> hukum takfir muayyan misalnya terus mereka dapetin yang menjelaskan kitab-kitab itu cuma dari kelompok aman akhirnya mereka pun membaca walau dengan diam diam ya dia baca tuh akhirnya yang menyebabkan mereka yang nyangkut dengan pemikiran-pemikiran tersebut siapa? Ya kita juga yang nggak mau mengajarkan kitab-kitab ulama kita. Tentunya khusnudzan kepada para ulama kita. Dan memang itu yang kita dapati ya dari zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sampai Syekh bin Bas sampai zaman kita sekarang ini bahwa pembahasan ulama tentang masalah ini tidak ada sedikit pun celah bagi para pelaku ya teror ya dari ucapan mereka yang bisa dijadikan dalil apabila kita jujur dalam ya mengutipnya. Tapi kalau kalau mengutipnya sepenggal-sepenggal ya sama aja kita dengan orang-orang liberal yang mendeskripsikan ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kutip sepenggal. Begitu juga orang-orang takfiriyun mengutip sepenggal. Begitu juga orang murjiah kutip sepenggal. Semua cuma kutip sepenggal-sepenggal. Ya. Namun yang seharusnya adalah itu dikaji. Baik. <clears throat> Kembali kepada pembahasan ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Berkata beliau qala wa qad ruwiya anna ta'ifa minhum kanu yuqirruna bil wujub lakin bakhilu biha. Antara diriwayatkan bahwa ada sebagian dari mereka itu orang-orang yang menolak membayar zakat dahulu mengakui akan wajibnya namun mereka cuman bakhil saja. Ya kalau ya dibahas secara tataran ilmiah orang yang mengakui wajibnya mengakui wajibnya zakat namun bakhil la yakfur yang yakfur siapa yang jatuh kepada kekufuran siapa itu orang yang yang menolak wajibnya ya wa ma hadza tapi kendati begitu fasiratul khulafa fihim jalan yang ditempuh oleh para khulafa terhadap mereka jami'ihim mereka seluruhnya adalah siratun wahidah, satu jalan. Ya. Mereka hanya menempuh satu jalan, satu metode. Ya, satu cara penanganan. Wa qitalu muqatilihim, yaitu merangi orang-orang yang memerangi. Ya, artinya orang orang yang ya ketika diminta untuk membayar zakat namun menolak dan memerangi para sahabat, maka mereka diperangi wasabi dzararihim dan menawan ya perempuan-perempuan dan anak-anaknya wa ghanimati amwalihim dan hartanya dijadikan ghanimah ya wasyahadatu ala qatlahum min nar dan memberikan kesaksian bahwa yang mati dari mereka itu tempatnya di mana di neraka wasammahum jami'uhum ahlu riddah ahla riddah dan melabeli mereka semua sebagai orang-orang yang murtad Termasuk siapa? Orang yang mengakui wajibnya. beli mereka semua sebagai orang yang murtad. Wa kana min a'zami fadha'il siddiq dan bahkan ini peristiwa ini di antara ya keistimewaannya Abu Bakar As-Siddiq yang paling besar. Ya. Itu momen di mana dia sabat, dia kokoh ketika itu. Di mana dia harus berhadapan dengan para sahabat lainnya ya yang berpendapat bahwa mereka tidak diserang namun kokoh. Hingga akhirnya para sahabat lainnya rujuk kepada pendapatnya Abu Bakar. An sabbatahu Allah ala ala qitalihim di mana Allah kokohkan Abu Bakar untuk memerangi mereka walam yatawaqqaf dan dia tidak abstain, ya, tidak ragu, tidak goyah akan pendapatnya ini. Kama tawaqqafa ghairuhu sebagaimana selainnya itu abstain Wanadharahum. Pada orang-orang yang abstain ini dia, mereka diajak diskusi oleh siapa? Abu Bakar. Hatta roja wila kaulih sampai akhirnya mereka pun rujuk kepada pendapatnya Abu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala dan sepakat mereka pun ikut memerangi ya orang-orang yang menolak membayar zakat. Nah, ini kisah ya mani'iz zakat jadi perselisihan tentang hukum memerangi mereka kemudian setelahnya sepakat Qala wa amma qitalul muqirrina bi nubuwati Musailamah adapun memerangi orang-orang yang mengakui kenabiannya Musailamah Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga di antara peristiwa yang terjadi di masa itu ya itu ah, munculnya orang-orang yang mengaku ya nabi. Faula lam bainahum mizah fi qitalihim. Mereka ini itu para sahabat ya tidak terdapat di antara mereka niza itu perdebatan, perselisihan. Ya seperti yang terdapat pada kasus memerangi orang yang menolak membayar zakat. Ya karena ya mengakui kenabian Ya, selain orang yang diutus oleh Allah kufur. Ya. Maka tidak ada silang pendapat akan murtadnya mereka. Ya, dan hukumnya apa? Bahwa mereka diperangi. Ini pun juga sebenarnya bagian dari nalar kita. Ya. Di mana <clears throat> orang yang mengakui ya, kenabian selain orang yang diutus oleh Allah bahwa orang tersebut disepakati sebagai orang kafir dan mereka diperangi. Bagaimana para sahabat tidak ada seorang pun yang ketinggalan dalam memerangi pengikut Nabi Musailamah. Itu kasusnya apa? Mengangkat ya manusia ke derajat nabi. Gimana lagi mengangkat manusia ke derajat ilah. Kira-kira gitu. Ya. Gimana mengangkat manusia ke derajat ilah? Dengan memberikan ibadah kepadanya ya atau mengangkat jin ke derajat ilah dengan memberikan peribadatan kepadanya. Jelas? Ya, jadi dalam kasus-kasus yang wadih, kesyirikan-kesyirikan yang jali, kesyirikan-kesyirikan yang gamblang, ya bahwa mereka yakfur. Ya. Seperti menyembelih untuk selain Allah nggak boleh ada perdebatan dalam masalah ini. Kalau dalam perkara yang gamblang ini ada perdebatan, ya Repot agama ini. Dimana itu adalah pokok dan asas dalam dinul Islam. Kalau perdebatan masalah masul kufain, mengusap kuf, ya, perdebatan dalam mengusap rambut dalam wudhu, mengusap kepala dalam wudhu, ada hayin. Seperti ini ringan. Ya. Namun perdebatan dalam asluddin tidak boleh terjadi dan memang tidak pernah terjadi kecuali dari orang-orang yang tidak ya kokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara-perkara yang gamblang, ya, namun dalam perkara-perkara yang samar, ya, maka hal yang demikian itu mungkin terjadi perdebatan. Wala faula lam yaqabainahum niza'un fi qitalihim. Mereka ini itu para sahabat atau yang dimaksud dengan haula di sini adalah orang-orang yang mengakui nubuahnya Musailamah lam yaqa bainahum niza' ya para sahabat tidak berdebat tentang hukum memerangi mereka bahwa mereka semua diperangi sebagai orang-orang yang murtad qala inta kalamu syekh rahimahullah selesai perkataan Abu Abbas rahimahullah qala fata'ammal kalamahu rahimahullah fi takfiril muayyan maka perhatikanlah ucapannya Ibnu Taimiyah ini seputar takfirul muayyan. Wa syahada alaihi idza qutila bin nar dan mempersaksikan yaitu maksudnya memberi kesaksian orang-orang yang mati dari mereka bahwa mereka di mana? Di neraka. Ya. Wa sabbih ini wa auladihi dan menjadikan wanita-wanitanya wanita-wanita orang yang menolak membayar zakat dan anak-anaknya ya sebagai sabaya sebagai kawanan. Indaman zakat di saat ya suami-suami mereka, bapak-bapak mereka menolak membayar zakat. Pada alladhi yansibuna anhu a'da udin ada macam firmanya. Inilah imam yaitu Ibnu Taimiyah yang dituduh oleh musuh-musuh agama bahwa beliau tidak mengkafirkan secara takdir. Ya, di sini ada dua poin bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, dengan pemahamannya dan keimaman yang kita akui, kita mengakui Syekh Muhammad bin Wahab imam atau bukan imam? Imam, bahkan mujaddid. Begitu bukan? Beliau berpendapat bahwa Ibnu Taimiyah yukafir bit-ta'yin. Ya. Mengkafirkan ya dengan ta'yin. Ya. Kemudian di sana ada orang-orang yang mengklaim bahwa Ibn Taimiyah tidak mengkafirkan dengan dengan ta'in. Dan mereka disebut oleh Syekh Muhammad sebagai apa? A'da'uddin, sebagai musuh-musuh agama. Ya? Ah, seperti itu. <clears throat> Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya berkata qala wa qala rahimahullah ba'da dzalik dan berkata rahimahullah setelahnya. Maksudnya Ibn Taimiyah. Wa kufru haula wa idkhaluhu fi ahli ridda Dan kafirnya mereka itu orang menolak membayar zakat dan menggolongkan mereka ke dalam kelompok orang-orang yang murtad. Fattabata bittifaq sahabah. Telah benar riwayatnya. Ya, bahwa para sahabat sepakat al-mustanadu ila nususul kitab was sunnah bahwa para sahabat sepakat ya akan hukumnya mereka dan kesepakatan para sahabat ini ya, bersandarkan kepada nas-nas dari Al-Qur'an dan juga sunnah An-Nawawiyah. Artinya di sini Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mereka hukumnya ya kafir. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa mereka ahlu riddah. Yang ketiga mereka diperangi. Dan bahwasanya ini adalah kesepakatan para sahabat dan kesepakatan itu dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan sunnah. Wala inta kalamuhu, selesai perkataan beliau. Seperti yang tadi telah dikemukakan bahwa kisah ya memerangi ahlu ahlu ridda mani zakat, memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Ini adalah di antara dalil yang paling jelas seputar takfirul muayyan. Oleh karena itu beliau berkata di sini. Qala min a'zami ma ya, yahillu al-ishtala fi mas'alati at-takfir wal qital amman qasduhu ittiba' al-haq. Dan di antara dalil terbesar yang menyingkap kabut seputar masalah takfir dan kitab Ya, karena di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau menghadapi bukan orang sembarang, namun dari kalangan ulama. Ya, yang menolak beliau, ya, yang mengkafirkan Ubadul Kubur. Yang menolak beliau memahami karena beliau bukan hanya mengkafirkan, tapi juga memerangi. Memerangi orang-orang yang ya, menyembah selain Allah. Nah, karena yang dihadapi adalah ulama, sehingga terjadi apa? labes. Terjadi ya kesamaran antara al-haq dan batil. Seperti itu. Sampai beliau menulis kitab ini menerangkan bahwa inilah yang hak, bahwa inilah yang benar. Dan celakanya musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga berdalih dengan perkataan Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim. Sehingga syubhat ketika itu sangat dahsyat. Ya. Namun subhanallah beliau kokoh sampai Allah Subhanahu wa taala muliakan dakwahnya dengan kemenangan. Ya. Nah, itu melalui perjuangan yang luar biasa dahsyatnya. Wa min a'dhami ma yahilu lishkala fi mas'alat takfir wal qital amman qasdu ittiba' al haqqi. Dan di antara dalil yang yang terbesar yang menyingkap kabut seputar masalah takfir dan qital Ya, takfir kita tahu. Ya, mencap ya, orang atau kelompok ya, bahwa mereka kufar. Kalau satu orang kafir. kalau kita adalah konsekuensi dari takfir. Ya, bahwa mereka kafir maka mereka diperangi. Itu ketika kaum muslim memiliki asyaukah, memiliki kekuatan. Ya. Dan syurut-syurut yang lainnya dan syarat-syarat lainnya. Ini dimaksud dengan kita Amman qasdu tiba al-haq dari orang-orang yang tujuannya adalah mencari kebenaran. Karena di antara orang-orang yang menolak ya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya tidak semua dari mereka ya keinginannya menolak al-haq. Bahkan mayoritasnya menginginkan al-haq namun ya disebabkan karena masih ada labes, masih ada syubhat ya mereka meninggalkan kebenaran. Yang mana jika jikalau kebenaran itu tampak ya dan syubhat itu sirna, maka mereka akan ikut kepada kebenaran. Begitupun juga di zaman kita sekarang. Saya sering saya bilang atas takjilu ya. Jangan buru-buru. Emang butuh waktu, butuh loading. Ya, masalah ini butuh loading. Kita sering dicekokin Ya, sampai dalam masalah ini di mana sampai-sampai ada orang yang ya berani mengatakan bahwa seperti George Bush nggak kafir sampai tidak akan hujah. Ya. Orang udah jelas-jelas kafir. Ya. Sampai ada orang yang mengatakan bahwa ya ijtihad ya dalam syirik akbar berpahala. Nyembah semar kalau ijtihad berpahala. Ya, nyembah roh kidul kalau ijtihad maka dapat satu pahala. Ya. Ini kalau di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini Taifah Jirjisiyah. Ya, pengikutnya siapa? Daud bin Jirjis, musuhnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang berdalil dengan kalamnya Ibnu Taimiyah. Kalau ini berdalil dengan kalamnya Ibnu Hazm. Kalau talabatul ilmi, menuntut ilmu, misalnya dia dia dapati perkataan seorang alim, Ya. Karena kurangnya dia dia pahami pada pemahaman yang salah tadi. Oh, ini pendapat perkataannya Ibnu Hazm atau perkataannya Ibnu Taimiyah. Kalau dia punya dasar tauhid yang benar dia akan bilang ada dua kemungkinan. Ya, maksudnya nggak begitu. Karena bertentangan dengan pokok pokok agama. Ya, gimana nggak dikatakan bertentangan dengan pokok? Sedangkan Islam adalah tauhid, kemudian ini ijtihad, meninggalkan tauhid dapat pahala. Hilang agama. Yang kedua, ya, salah cetak. Dia harus dia harus cari kemungkinan-kemungkinan itu. Dia harus katakan tidak mungkin Ibnu Hazm mengatakan ini. Kalau ia ini perkataan Ibnu Hazm, maksudnya pasti lain. Maksudnya pasti bukan itu. Saya yang salah paham. Kalaupun memang itu maksudnya, akhta Ibnu Hazm, keliru. Harus seperti itu. Harus yang dipertahankan apa? Tauhidnya bukan malah ya tauhid yang dikalahkan. Nah, pada mereka ya kita husnudzan bahwa tujuannya al-haq, namun ya disebabkan karena al-labas karena apa? kesamaran sehingga mereka meninggalkan al-haq. Di sini kata beliau qala min adhai ma yahilu al-ishkal fi masalah at tafsir wal qital amman qasdu ittiba' al-haqqi. Dan di antara dalil terbesar yang menyingkap kabut seputar masalah tafsir dan kita dari orang yang tujuannya adalah mengikuti al-haq. Tujuanlah mencari al-haq. Repot kalau tujuannya bukan mencari al-haq, buat menang-menangan. Ya, udah tampak al-haq tetap dia tolak. Banyak kita dapetin di internet yang ngeyel, ya. Banyak, ya di dunia nyata ya yang cuman pengen apa e, menang-menangan Anas Allah asalamah. Tapi kalau tujuannya ittiba al-haq walhamdulillah kita lihat ada orang-orang yang terbuka hatinya. Tapi apa itu? Apa daya terbesar itu? Ijma'us sahabah, yaitu kesepakatan sahabat ala qital mani'iz zakat. Di mana para sahabat telah sepakat memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat wa idkhalin fi ali ridda wa sabidararihim dan menggolongkan mereka ke dalam ya kelompok orang-orang yang murtad dan menawan ya wanita-wanita dan anak-anaknya wa fi'lin fihim anhum dan memperlakukan kepada mereka perlakuan-perlakuan ya seperti yang telah diriwayatkan ini ya, dari para sahabat melalui jalur yang sahih seperti misalnya menolongkan mereka sebagai ahlu riddah, memerangi mereka, menawan mereka. Ya, menjadikan harta mereka sebagai ghanimah. Ya. Hartanya di, diambil sebagai ghanimah, sebagai rampasan perang. Ini dalil yang paling jelas yang menyingkap kabut seputar masalah takdir dan kita. Ya, di mana sahabat sepakat memerangi mereka. Ya, sisi pendalilannya wabah seperti yang tadi sudah diutarakan. Ya, di mana para sahabat tidak berselisih akan kafirnya orang menolak membayar zakat. Sedangkan zakat adalah rukun Islam yang ke ketiga, ya. Seperti itu. Ya, kalau dalam rukun yang ketiga saja mereka tidak berselisih, maka bagaimana kalau yang ditinggalkan itu adalah apa? At-tauhid yang merupakan dasar dari rukun kedua, ketiga, keempat, kelima. Ada orang sholat tanpa la ilaha illallah diterima. Ada orang zakat tanpa la ilaha diterima. Ada orang puasa tanpa la ilaha diterima, haji tanpa la ilaha diterima. Kalau menolak zakat kafir, ya mereka diperangi para sahabat dan para sahabat sepakat ini lagi dengan orang yang menolak la ilaha illallah. Mereka enggak nolak Ustaz, mereka ngucapin la ilaha illallah. Ya, mereka mengucapkan la ilaha bahkan dalam satu kali duduk mereka bisa mengucapkan la ilaha ratusan kali. Mereka nggak menolak. Ya, mereka mengucapkan dengan lisannya. Iya, tapi mereka menolak dengan perbuatannya dan tauhid bukan kalam. Tauhid bukan cuman ucapan. Kalau di zaman Nabi ada orang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia sembelih sembelihan di hadapan Nabi. Kira-kira dia digolongan ke dalam muslimin atau digolongan kepada kafirin? pada kafirin ya ketika datang Mu'ad menurut mereka yang mensahihkan riwayatnya pulang Mu'ad dari Yaman kemudian sampai ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia sujud kepada Rasulullah Sebagai orang menjadikan kisah ini sebagai dalil ya yang menguatkan subhatnya lihat Nabi aja nggak mengkafirkan ya padahal ini sesungguhnya dalil yang menguatkan pendapat ya bahwa orang yang sujud kepada selain Allah yakfur. Buktinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya justru menegurnya. Artinya jangan kamu kafir. Seperti itu. Kalau dibiarin ya tentu ya ini menjadi dalil bagi mereka. Kalau Nabi ngebiarin muadz atau justru menegurnya? Justru menegurnya, justru melarangnya. Artinya kalau kamu masih tetap lakukan setelah teguranku ini, maka yakfur ya maka kamu jadi kafir. Apalagi ya sebagian ulama melemahkan riwayat ini. Seperti Syekh ya Robi ya Allah ya, mengatakan riwayatnya lemah dan tidak mungkin sekelas muat. dan dia ulama sahabat jahil akan masalah ini. Ya luput darinya pokok ini. Ya, banyak alasan yang dikemukakan beliau. Seperti itu. Dan nah, seperti Syekh bin Bas justru mengatakan itu sebelum sempurnanya syariat. Artinya tidak ada celah bagi mereka dalam menolak perkara ini. Nah, <clears throat> seperti itu Ikhwan. Jadi kalau ada di zaman Rasulullah SAW orang mengucapkan la ilaha illallah, bersaksi tidak ada yang berat ibadah kecuali Allah. Dan engkau adalah utusan Allah. Kemudian di hadapan Nabi dia menyembelih untuk kata Uzza. Ya, kalau memang ya, ada yang seperti itu mereka tetap muslim, ya, maka berikan datanya kepada kami. Ya. Dan yang seperti itu jelas. Ya. Sebagaimana yang seperti itu di zaman Nabi, bukan orang muslim. Dan agama nggak berubah di zaman sekarang pun. Walau dia mengucapkan dengan dengan lisannya, namun dia batalkan dengan perbuatannya. Maka di zaman sekarang pun juga bukan orang Islam. Ya. Zaman sekarang pun juga bukan orang Islam. Pak Kiai dia Ustad misalnya. Anggap misalnya dia itu dikiaikan. Kalau benar-benar kiai sungguhan enggak. tak mungkin. Ya. Jadi kalau dikiaikan banyak. Ya, pimpin ritual. Ya. Berikan larung ke lautan, larung ke gunung gede, ya, ke gunung Merapi. Ya, sama, walaupun dilebeli kiai, walau dilebeli dukun, walau dilebeli ulama, walau dilebeli orang pintar. Ya. Walaupun dia dalam sujudnya kepada selain Allah mengucapkan la ilaha illallah. Namun perbuatan sujud ke kuburan. Hada yakfur wala karam. Orang ini kafir dan enggak ada kemuliaan buat dia. Kita mesti kokohnya di situ gitu loh. Ini kokohnya di tempat yang lain. Kemudian adalah perkara tauhidnya. Ya, kalau kata orang Betawi acak ablak ambalaus. Belarakan alias belarakan tauhidnya. Ya. Seperti itu. Wallahu musta'an wa ilahi tuklan. Selanjutnya qala wa huwa awwalu qitalin waqa'a fil Islam 'ala man idda'a annahu minal muslimin. Dan peristiwa ini adalah peperangan yang pertama kali terjadi dalam Islam terhadap orang yang mengaku muslim. Jadi ini kalimat muhim bahwa kisah memerangi ya, orang yang menolak membayar zakat ya itu adalah perang terhadap orang yang mengaku muslim. Ya. Nah ini dalil bagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena beliau berhadapan dengan siapa? Orang-orang yang mengaku Muslim, Ya. Bahwa diperangi oleh Syekh Muhammad bin Wahab adalah murtadun. orang ya. Orang-orang yang telah batal keislamannya. Namun orang-orang yang lemah tauhidnya mereka menuduh Syekh memerangi muslimin. Wahabi memerangi orang Islam. Padahal Islam apa yang tersisa? Ya, kalau dia sudah meninggalkan la ilaha illallah. Nah, seperti yang dikatakan Syekh Syekh Saleh Al-Fauzan. Mereka menuduh kami memerangi muslimin padahal kami padahal kami tidak pada mereka menuduh kami mengkafirkan muslimin. Padahal sesungguhnya mereka yang memang bukan orang Islam. Artinya nggak boleh berkafirkan muslimin. Boleh nggak mengkafirkan muslim? Nggak boleh mengkafirkan orang Islam. Tapi orang yang menyembah selain Allah, dia bukan orang Islam. Sehingga nggak bisa dikatakan mengkafirkan orang Islam. Dan itu juga hujah yang dikemukakan seperti Syekh Abdul Latif, para masyayikh sebelumnya. <clears throat> Dan setiap ya pemikiran punya penerus. Dulu zaman Syekh Abdul Latif yang ngomong seperti itu siapa? Pengikutnya Daud bin Jirjis. Ya, menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan muslimin. Kata Syekh Abdul Latif, itu ya, pastikan dulu bahwa mereka itu memang orang Islam. Ini loh. Musuhnya Syekh Abdul Latif menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, mengkafirkan muslimin. Padahal dikafirkan Syekh Muhammad siapa? nyembah kubur. Kata Syekh Abdul Latif, itu pastiin dulu bahwa mereka itu orang Islam. Baru mereka, baru ente boleh bilang bahwa kami mengkafirkan muslimnya. Gitu loh. Sedangkan mereka menyembah selain Allah. Islam apa yang yang tinggal? Ya, di samping perbuatan ya peribadahan kepada selain Allah. Kira-kira begitu. Wa wa wa qitalin dan ini adalah peperangan yang pertama kali terjadi dalam Islam terhadap orang yang mengaku muslim Fadi awal waqiatin waqat fil Islam ala hadan naw' ani al-mudda'in al-Islam dan ialah peristiwa yang pertama kali terjadi dalam Islam terhadap jenis seperti ini. Maksudnya jenis adalah orang-orang yang mengaku muslim. Wa ya al waqi'at allati waqa'at min al-ulama alaihim min asl sahaba ila waqina hadha. Dan ialah peristiwa yang paling terang. Ya, di kalangan ulama semenjak zaman sahabat sampai waktu kita sekarang ini. Artinya akan sahnya ya, memerangi orang yang mengaku muslim disebabkan karena meninggalkan salah satu dari rukun Islam yaitu ketika itu zakat. Maka ini dalil ya akan kafirnya orang yang meninggalkan syahadat la ilaha illallah. Sama orang yang mengaku Ya, orang yang meninggalkan zakat nggak ditanya.